ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan di muka bumi ini. Berupa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada hamba-hambanya untuk bersegera mempersiapkan diri-diri mereka dengan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi kematian yang kadangkala tiba-tiba. Sebagian saudara kita kaum muslimin di tanah Sulawesi sana ditimpa kepada mereka berupa gelombang tsunami ataupun juga gempa bumi yang semua ini merupakan tanda-tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Tidaklah yang menjadi urgensi kepentingan bagi kita mengetahui berapa jumlah korbannya dan berapa kerugian materi yang ditelan <clears throat> oleh gempa bumi dan seterusnya. Akan tetapi yang menjadi pokok bagi kita bahwasanya ini adalah sunnatullah yang Allah perjalankan kepada hambanya di mana Allah taala mendatangkan gempa bumi dan seterusnya sebagai ujian bagi hambanya sehingga dia terseleksi orangnya akan terus lurus di atas al-haq walaupun dalam keadaan papa sekalipun. Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wa dharrau wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Apakah kalian menyangka, yakin, akan masuk ke dalam surga? Yakinkah kalian akan masuk ke dalam surga? Falamma ya'tikum, padahal belumnya datang kepada kalian. Mathalul ladhina khalau min qablikum, permisalan yang Allah datangkan pada orang-orang sebelum kalian. Apa permisalan yang Allah datangkan kepada mereka? humul ba'sa, ditimpakan kepada mereka al-ba'as yakni penyakit yang tidak disembuhkan wadarra berupa musibah-musibah zilu, kegoncangan-kegoncangan banjir bandang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut Allah selamatkan orang-orang yang beriman di antara mereka demikian pula datangkan kepada kaumnya Nabi Nuh dengan sebab fal billah adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya Nabi Lut. Mereka tidak mau menjalani sunnatullah, yakni menjalankan hidup berpasangan suami istri. Namun mereka sesama jenis melakukan hubungan yang fal'iyadzubillah fahishah perbuatan keji yang sangat besar sehingga Allah datangkan banjir bandang yang besar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kaum 'ad dikala mendustakan nabinya Syuaib alaihi salam hingga akhirnya seorang diri tidak seorang pun yang mengikuti Allah bumi beranguskan semuanya demikian pula Korun yang mereka tidak mau yang dia tidak mau menginfakkan hartanya merasa ini semua karena hasil jerih payahnya maka Allah tenggelamkan dia bersama harta bendanya ke muka bumi ke dalam bumi ini dan seterusnya Padahal belum datang kepada kalian masalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu yang kegoncangan tersebut sangat dahsyat hatta yaqular rasul wal ladina amanu ma'ah sehingga menjadikan rasul dan orang yang beriman bersamanya saking terus bertubi-tubinya ujian dan seterusnya mereka mengatakan mata nasrullah kapan pertolongan Allah itu turun yang mereka nanti-nanti karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong harta benda yang mereka miliki tidak bisa menjamin kehidupan mereka benteng yang kokoh tidak bisa membendung siksaan Allah dan hukumannya kekuasaan yang megah sekalipun tidak bisa menahan badai ataupun juga banjir yang Allah datangkan sebagai hukuman atas hamba-hambanya yang zalim maka tidak ada yang menyelamatkan kecuali hanyalah Allah. Mereka bertanya, Mata Nasrullah, kapankah pertolongan Allah turun? Maka Allah jawab, Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah adalah dekat. Masyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang menimpa pada saudara-saudara kita bukanlah cerita. Namun, bagaimanakah sikap seorang muslim dikala mendapatkan kejadian dan berita-berita semacam ini, maka di sana terdapat bimbingan yang sangat baik yang hendaknya kita perhatikan dan kita ikuti bimbingan-bimbingan tersebut. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan yang diselamatkan. Yang pertama adalah dikala kita mendengar mendapatkan kejadian seperti itu. Yang pertama adalah istirja kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Maknanya tidaklah musibah ini terjadi melainkan dengan sebab tak yakni melainkan dengan takdir dan kekuasaan Allah semata. Bukan karena waktu, bukan karena manusia. Belaka maknanya bahwasanya kejadian ini Allah perjalankan sebagai ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dan permisalan bagi manusia. Bukan karena ini bulan sura yang diyakini banyak malapetaka. Karena tidak kita memberikan persembahan justru ketika mereka memberikan persembahan Allah datangkan banjir yang sangat besar. Karena menyimpangkan ibadah kepada selain Allah, Allah timpakan kepada mereka hukuman. Sebagai barakallahu fikum peringatan bagi yang lainnya. Ini yang pertama. Bukan pula karena fulan ataupun alan, namun karena ini semua semata-mata dengan takdir dan kehendak Allah Ta'ala. Yang kedua adalah tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan bala dan malapetaka ini kepada hamba, melainkan sebabnya karena dosa-dosa. Melainkan sebabnya karena kezaliman yang dilakukan hamba-hamba Allah menyimpangkan ibadah kepada selain Allah, mencemooh Rasulnya, mencemooh tuntunan Rasulnya, menjauhi, melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Rasulnya, perbuatan maksiat dan seterusnya. Maka inilah yang menjadi pokok. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah summa idza massatkumud komodor fa ilaihi taj'arun dalam surat An-Nahl tidaklah nikmat yang ada pada kalian melainkan semuanya pemberian Allah kemudian apabila kalian ditimpakan kemudaratan kesengsaraan maka hanya kepada Allah lah kembali poin pertama Allah taala berfirman ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maka Allah taala berfirman, "Ma asabatkum min musibah." Tidaklah ada satu musibah pun yang menimpa diri kalian fabima kasabat aidikum, maka itu semua merupakan sebab disebabkan karena perbuatan dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir dan Allah Maha memaafkan dosa-dosamu yang banyak. Tidak semuanya Allah siksa di dunia sebagian saja sebagai perumpamaan dan permisalan bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Naam, barakallahu fikum. Secara khusus kejadian bencana gempa bumi ataupun juga banjir bandang Allah ingatkan dalam surat Talan kabut ayat yang ke-40. Wa kullan akhadnahum bidzambih. Maka masing-masingnya kami siksa mereka hukum mereka dengan dosa yang mereka lakukan dengan sebab dosa. Faminhum maka diantara mereka ada yang orang-orang yang Allah matikan dengan adanya tupan angin yang sangat kencang. Di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan ke muka bumi, dimasukkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang ditimpakan kepada mereka hujan dan seterusnya. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum Allah sesekali pun tidak pernah mendolimi mereka. Walakinnahum anfusahum yadhlimun Akan tetapi mereka lah yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dengan kejadian ini seorang muslim adalah menanamkan sikap yakni dia meyakini tidaklah Allah mendatangkan ujian dan malapetaka ini melainkan dalam rangka selektivitas melainkan dalam rangka ujian dan selektivitas siapa di antara hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Ar-Rum Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un telah nampak kerusakan di muka di darat di lautan dan di daratan tsunami gempa bumi Allah tampakkan liyudhiqahum ba'dalladhi amilu <clears throat> Dhaharau fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aydin nas dengan sebab dosa-dosa tangan-tangan manusia. Perbuatan dosa yang dilakukan manusia liyudhiqahum ba'dalladhi amilu supaya Allah rasakan timpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa. Ingat, sebagian kecil dari dosa mereka, bukan seluruh dosa-dosanya. Sehingga Allah katakan ini sebagai perumpamaan. Barakallahu fikum. Dalam rangka Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dosa-dosa mereka. La'allahum yarji'un agar supaya mereka kembali kepada Allah. Inilah ujian. Aina tathabun? Kepada siapakah kalian akan kembali dikala terjadi musibah? Apakah kepada akal kalian? Apakah kepada hawa nafsu kalian? Atau kepada Tuhan-Tuhan selain Allah? Kepada sesembahan dewa dan dewi dan seterusnya? Ataukah kembali semata-mata kepada Allah? Ujian ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahmakumullah. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, dikala kita mendengar hal yang demikian, barakallahu fikum adalah kita bisa memetik pelajaran. Bisa memetik pelajaran bukannya kita terus menepuk dada, namun kita bersyukur atas keselamatan yang Allah berikan dan kita mengambil pelajaran jangan sampai kita terjatuh menyepelekan dosa-dosa karena itu merupakan sebab kebinasaan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naml, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ Dan itulah permisalan-permisalan yang Allah berikan kepada manusia. Lihatlah, mungkin kita bertanya, Kata siapa orang kalau berdosa akan disiksa Allah? Buktinya aku selama ini enggak ibadah tidak disiksa Allah. Allah datangkan pada orang lain. Itulah permisalan yang Allah datangkan. Wa ma yaqiluha tidaklah bisa memahaminya dan memetik pelajaran illal alimun kecuali orang-orang yang berilmu. Sehingga dari sini seorang muslim hendaknya bisa mengambil pelajaran dengan apa yang terjadi pada orang lain Dikatakan oleh para ulama, innal ibra innal labiba man i'tabara bi ghairihi. Wa fi riwayatin inna sa'ida man i'tabara bi ghairihi. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Orang yang pandai. Orang yang dia itu berbahagia adalah orang yang bisa memetik mengambil pelajaran dengan apa yang terjadi pada orang lain. berita sampai kepada kita di mana ketika kita melihat dan mendengar ternyata perbuatan penyimpangan ibadah kepada selain Allah terjadi di sana amat sangat wajar kalau Allah menimpakan musibah sebagai peringatan bagi diri mereka dan kita semua. Nah, bagaimana persembahan yang diberikan kepada selain Allah diselenggarakan di sana Bagaimana di sana kemaksiatan yang terjadi pada kaum Nabi Lut berupa seorang mengingkari pasangan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan laki-laki berpasangan dengan wanita. Mereka tidak mau mengikutinya. Betapa banyak kemaksiatan yang lainnya sehingga sangat wajar. Nah barakallahu fikum lah inilah permisalan jangan sampai kita terjatuh pada hal yang demikian karena akan mendatangkan berupa bencana dan juga siksaan. Nasallahu salama wal afiyah. Yang keempat, yang berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah seorang muslim ketika dia bisa memetik pelajaran maka dia tidak pernah merasa aman menjamin dirinya selamat namun dia selalu terus mengedepankan rasa takut dan harapan kepada Allah sehingga dia menyempatkan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 97 dan setelahnya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha awahum yal'abun. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun apakah penduduk negeri tersebut merasa aman kalau kita di Jawa aman alhamdulillah, kalau kita di sini aman alhamdulillah. Terus tidak beribadah kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, menunggu nanti bencana datang baru kita bertobat? Tidak demikian. Apakah mereka merasa aman terus bergelimang dalam kemaksiatan padahal akan datang siksaan Allah Cobaan yang Allah datangkan kadangkala datang sekonyong-konyong di waktu duha siang. Dalam keadaan mereka bermain-main, tertawa-tawa, bercengkrama dan seterusnya. Tidakkah mereka, apakah mereka merasa aman dari hukuman Allah yang akan datang di waktu malam dalam keadaan mereka sedang terlelap tidur? Lihatlah yang terjadi pada mereka. Sebagian sedang bermain-main, sebagian sedang berpesiar, sebagian bahkan menonton kejadian laut. Namun ternyata Allah lipat lautan tersebut untuk jatuh kepada bumi. Nasallahu salam wal afiyah. Bukan sekedar cerita yang penting bagi kita. Namun bagaimana kita menyikapi keadaan yang demikian. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani Warahmatullah. Kalau kita tidak merasa aman, maka kita bersegera untuk melakukan amalan soleh. Mempersiapkan diri menghadapi kematian karena yang pokok bagi kita bukanlah bagaimana kita selamat dari kematian. Namun yang pokok bagaimana kita selamat ketika kematian itu datang. Bukan yang penting selamat kita nggak mati, namun yang penting bagaimana selamat ketika kematian itu datang. Gimana pembetan? Kenapa? Karena kematian itu pasti datang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian selalu menghindarinya, ingin selamat darinya fa innahu mulaqikum maka kematian tersebut pasti akan mendatangimu. Ketentuan Allah ajal pasti datang, tidak ditunda, tidak diakhirkan. Nah, kemudian Allah akan beritakan di hari kiamat nanti amalan-amalan kalian di dunia. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sehingga yang pokok bagaimana supaya kita selamat ketika datang kematian. Dan tidaklah ada orang yang selamat melainkan mereka yang berusaha dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka istiqomah di atas al-haq bersegera melakukan kebaikan bersegera melakukan kebaikan dan memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan tentang akan terjadinya bencana dan ujian-ujian Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Fitanan karena akan datang fitnah ujian-ujian. Yang ujian tersebut kaki ta'il lelil mudlima. Yang datangnya seperti potongan gelapnya malam. Semakin malam semakin gelap atau semakin terang. Semakin gelap. Lihatlah Semakin dekat dengan hari kiamat semakin dahsyat yang namanya musibah. Di zaman dahulu, gerhana bulan matahari di zaman Nabi hanyalah terjadi sekali. Di zaman sekarang hampir setahun berapa kali. Menunjukkan di sana semakin dekat dengan hari kiamat. Yang Allah jadikan ini ayat untuk menakut-nakuti hamba. Namun tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang berilmu. Demikian pula musibah Kenapa sering terjadi? Kenapa terus semakin dekat? Semakin banyak musibah dan beruntut. Di sini lagi belum selesai, ditambah di sana, di sana belum lagi tuntas, datang susulan berikutnya dan seterusnya. Maka itulah fitnah. Kata Rasulullah, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum atau karena akan datang fitnah yang datangnya bagaikan potongan gelapnya malam. Terus, terus, terus semakin menghantui. Yang mana Ketika terjadi fitnah tersebut orang yang tidak biasa beramal soleh. Mereka menjadi lemah keimanannya. Menjadi lemah keimanannya. Yamsi rojulun mu'minan wa yusbihu kafiro. Yang menjadikan orang yang tidak biasa beramal soleh. Di sore harinya masih mukmin beriman muslim. Di pagi harinya menjadi orang kafir Demikian sebaliknya, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiro di pagi harinya muslim mukmin, di sore harinya menjadi orang kafir. Lihatlah di kejadian yang telah lewat. Sebagian muslimin di tengah-tengah kepapaan, di tengah-tengah kelaparan, antum bayangkan semua makanan dibawa banjir. Semua fasilitas umum hancur. Bagaimana makan? Berita sampai kepada kita, tidaklah ada persediaan makan lagi dan seterusnya dan seterusnya. Sampai walhamdulillah pemerintah baik hati. Apabila kalian mendapatkan ada toko, apakah Alfamart atau ataukah Indomaret, silahkan diambil pemerintah yang menanggung semuanya. Baiknya pemerintah kita. Nah, diberikan kepada masyarakatnya. Jadi mereka bukan menjarah, namun barakallahu fikum mereka diizinkan oleh pemerintah. Yang kita berdoa kepada Allah semoga Allah mengokohkan pemerintah kita dan juga memberikan hidayah dan taufik sehingga mereka bisa memberikan pengayoman kepada masyarakatnya. Ini barakallahu fikum. Nah di sini datang berikutnya kadangkala di sana ada orang-orang yang memiliki misi busuk. Memberikan sumbangsih, memberikan harapan-harapan dan janji-janji materi namun dengan iming-iming kalian harus meninggalkan agama kalian. Orang yang tidak biasa beramal soleh maka akan memilih dunia daripada memilih akhirat. Inilah yang kita maksud. Sehingga kita yang kita pikirkan bagaimana supaya kita selamat ketika kematian datang. Bukanlah mereka menjual agamanya karena semata-mata kelaparan bukanlah menjual agamanya karena semata-mata mereka ditimpa bencana, namun karena lemahnya iman yang ada pada hati mereka. Kapan lemahnya iman? Karena mereka tidak biasa bersegera melakukan amalan soleh. Sehingga mereka pun keluar dari Islam, kata Rasulullah, ya bi'udinahu. Menggadaikan agamanya bi'aradim minat dunia. Hanya dengan sebatas bagian dunia. Nasallahu alaihi Berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan pelajaran seperti ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas keselamatan dan juga termasuk dari amalan soleh yang kita harapkan menjadi kebaikan bagi diri kita adalah kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam Masalul mu'mini fi tawaddihim bahwasanya permisalan sesama muslim dalam rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka kal jasadil wahid bagaikan satu tubuh idastaka minhu adwun apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit ada luka maka tadaa ala sairu jasadihi akan mengganggu seluruh jasad tubuhnya minimalnya bisa hari aul humma dengan orang tersebut susah tidur atau anget ya sumeng banyak gitu ya coba terluka tangannya aduh lama-lama juga kok jenengan tangannya anget ya apa tidak oh ternyata keperang tadi nah padahal demikian lainlah barakallahu fikum demikian pula kita pun turut serta merasakan penderitaan yang mereka rasakan apakah cukup demikian tidak namun kita berusaha Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi." Sesungguhnya barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala ini akan menolong hamba maka nal abdu fi auni akhihi ada dua tafsiran. Yang pertama, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Maka Allah akan terus menolong dia. Tafsiran kedua, maka nal abdu fi auni akhi, yakni Allah akan menolong hamba dengan jenis apa yang hamba tersebut menolong saudaranya. Tentunya kita dikala papa sangat senang kalau diberikan bantuan oleh saudara kita. Maka dari itu kita menghasung kaum muslimin, minimalnya doa kita kepada Allah untuk saudara-saudara kita dan para pemimpin-pemimpin dari pemerintahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kekuatan iman kepada mereka. Diberikan kekuatan hati untuk bisa istiqomah di atas din yang hak ini, agama yang hak ini. Dan mudah-mudahan Allah segera mengentaskan musibah yang ada pada mereka diganti dengan kebaikan yang sempurna bagi mereka. Ini minimalnya. Kalau mampu lebih dari itu, berikanlah apa yang kita mampui apakah kemampuan kita dengan tenaga kalau itu tidak memudaratkan ataukah kemampuan kita dengan harta kalau itu tidak memudaratkan apakah dengan materi ini dan itu kalau itu tidak memudaratkan kita dan keluarga kita maka ikhwani fiddin rahimani wa muslimin rahimani wa walhamdulillah kita secara dengan sebatas kemampuan yang ada berusaha menghimpun. Kita di pondok, nam bisa juga kaum muslimin menyalurkan melalui sana dan alhamdulillah kita salurkan kepada teman-teman yang sudah terjun di Poso atau apa eh, di apa di Palu ataupun juga di Lombok sana karena di sana ada beberapa teman yang selalu menginformasikan kejadian-kejadian di sana barakallahu fikum dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan kepada Allah adalah kebaikan bagi semuanya. Dan yang lebih pokok dari itu, masyiral muslimin rahimani wa adalah kelurusan akidah. Kelurusan agama. Karena materi bukanlah jaminan selamat. Namun, bagaimana supaya kita selamat akidahnya? Karena Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Faman yuridu an yuhzaza anin nar wa yudkhalal jannah Barang siapa yang dia menginginkan untuk diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Inilah tujuan akhir. Siapapun orangnya yang hidup di dunia, yang ibadah, yang maksiat, ahli taat, ahli maksiat, ataupun orang yang muslim ataupun kafir, semuanya memiliki tujuan ingin masuk ke dalam surga ingin dikeluarkan dari api neraka? Ya atau tidak? Semuanya. Yang sholat nggak sholat, semuanya menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita waman arad, waman yurid waman arada an yuzahzah anin nar barang siapa yang menginginkan untuk diselamatkan dari api neraka wa yudkhalal jannah dan dimasukkan ke dalam jannah fal ta'timaniyatuhu maka hendaknya dikala kematian datang kepadanya wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dua perkara yang diperhatikan. Yang pertama dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini sebab supaya diselamatkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga. Beriman kepada Allah dan hari akhirat tentunya dengan sebab ilmu. Yang kedua adalah falyati ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi. Orang tersebut hendaknya mempergauli manusia, memberikan kepada manusia dengan apa-apa yang dia sukai untuk diberikan kepadanya. Nah, sebagaimana hal tadi kita katakan, marilah kita mempersiapkan diri-diri kita untuk bersegera beramal soleh, karena yang namanya kematian datangnya sekonyong-konyong. Yang namanya kematian tidak bisa ditawar. Yang namanya kematian datangnya merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum termasuk bentuk syukur kita adalah kita senantiasa memanfaatkan kesempatan yang ada bersegera beramal soleh. Masyiral muslimin rahimani warahimakumullah Di antara amal soleh yang paling pokok adalah bagaimana seorang memperbaiki dirinya dalam ibadah. Amalan soleh tidaklah dikatakan soleh. Apa artinya soleh? Soleh itu dari kata soluha. Soluha artinya baik, pantas. Nah, demikian. Soleh artinya baik dan pantas lil kobul untuk diterima amalan soleh tidak akan dikatakan amalan soleh kecuali kalau terpenuhi dua syarat. Yakni pertama ikhlas niat, ikhlas niatnya semata-mata mengharap wajah Allah dan yang kedua adalah muwafaqatu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah amalan soleh. Amalan yang ikhlas tidak sesuai tuntunan Rasul maka tidak soleh. Amalan yang ikhlas tidak sesuai tuntunan Rasul bukan amalan soleh. Walaupun mereka mengatakan amalan soleh. Amalan yang sesuai tuntunan Rasul namun orangnya tidak ikhlas. Maka dihapus dengan sebab orang tersebut ria. Bukan amalan soleh. Nah barakallahu fikum. Sehingga di sini menjadi satu hal yang sangat penting dan mendasar bagi seorang hamba bagaimana dia menjadikan ibadahnya sesuai tuntunan Rasul. Barakallahu fikum. Maka dari sini di majelis kita di malam Kamis ini kita memang sengaja mengambil tema tentang pelajaran fiqh dalam rangka supaya kita melihat bagaimana ibadah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita mengamalkan yang demikian. Kita terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa telah sampai pada macam-macam sholat sunnah. Di mana sholat sunnah pertama yang akan kita bahas adalah sholat ar-rawatib. Sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib jamur rotibah, yakni jamak daripada rotibah, urutan. Nam, rotib urutan ataupun juga balasan. Ini kadang demikian. Barakallahu fikum. Dimaksud salat rawatib hiya salatul ladzi yatba'ul faraid yaitu salat yang mengiringi urutan salat fardu. Sudah salat far, fardu. Itulah salat rawatib yang bentuknya ada dua. Kalau dilakukan sebelum berarti namanya qobliyah. Kalau dilakukan setelah namanya ba'diyah. Nah, ini sholat rawatib. Sholat rawatib, sunnah rawatib memiliki keutamaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu anha Ramlah bintu Abi Sufyan beliau menyatakan Rasulullah bersabda, "Ma min abdin muslimin yusallillah yusallilillahi ta'ala fi kulli yawmin sintai asyrata raq'atan illa banallahu lahu baitan fi fil jannah." Naam, au illa bunya lahu baitun fil jannah. Rasulullah mengatakan, "Ma min abdin muslim, tidaklah seorang hamba dari kalangan muslimin." tidaklah seorang hamba dari kalangan muslimin, berarti kafir tidak masuk. Yusalli lillahi ta'ala fil yaum yang dia melakukan sholat sunnah dalam sehari, ikhlas karena Allah isna isintair asyrata rokatan, 12 rokaat. Maka tidaklah dia lakukan yang demikian kecuali akan Allah bangunkan rumah di surga. Kecuali Allah bangunkan rumah di surga. 12 rokaat dua belas rokaat tersebut maka dirinci dirinci yakni pertama empat rokaat sebelum duhur empat rokaat sebelum duhur dua rokaat salam dua rokaat salam yang kedua dua rokaat ba'diyah duhri setelah duhur kemudian setelah itu dua rakaat setelah maghrib. Dua rakaat ba'diyah maghrib. Berapa? 6. 6 8. Sudah adalah? 8. Dua rakaat setelah maghrib. Kemudian dua rakaat setelah isya, ba'diyah isya. 6. Dua rakaat ba'diyah isya. Kemudian setelah itu dua rakaat sebelum sholat subuh. Jadi 12 roka, rokaat. Ini yang paling utama daripada sholat rawatib. 4 rokaat sebelum duhur, 2 rokaat setelahnya. 2 rokaat setelah maghrib, 2 rokaat setelah isya, 2 rokaat sebelum subuh. Nah, ini barakallahu fikum sholat rawatib yang paling utama. Di sana datang kefiah yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang mana sholat rawatib ini Barakallahu fikum yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih sering dilakukan Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar kata beliau hafidtu an Rasulillah Rok'ataini qobla duhri wa rakaataini ba'da duhri wa ba'dal maghribi wa rakaataini ba'dal isya wa rakaataini qabla al ghadah wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala an nabi sallallahu alaihi wasallam fiha fa fahaddatsani Hafsah annahu kana idza tala al-fajru wa adzana al-muadzinu shalla rak'atain di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar beliau mensifatkan salat sunnah rawatib Nabi hanya 10 rakaat hanya 10 rakaat yaitu kata beliau aku telah hafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah rawatib beliau dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dua rakaat sebelum fajar, sebelum fa fajar. Dan diberitakan oleh saudari beliau, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hafsah Ummul Mukminin, bahwasanya Nabi melakukan sholat sebelum fajar itu, sebelum subuh adalah setelah dikumandangkannya azan subuh. Dikumandangkan azan subuh. Nah itulah sholat fajar yaitu sholat yang dilakukan sebelum subuh, yaitu sebelum subuh dan setelah azan subuh. Barakallahu fikum. Maka di sini 10 rakaat. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? adalah hadis yang pertama hadis Ummu Habibah itu yang paling sempurna. dan yang ditekankan 10 rakaat. sehingga kalau sholat sunnah yang paling muakkadah dari rawatib 10 roka, rokaat. Nah, barakallahu. Difahami di sini? 10 rokaat, yakni 2 rokaat sebelum zuhur, 2 rokaat setelahnya. dua rokaat setelah maghrib, dua rokaat setelah isya. Dua rokat sebelum subuh. Sepuluh rokat rokaat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Faqad zadat Tirmizi di sini barakallahu fikum yakni barakallahu fikum datang di sana dari dua belas rokat atau sepuluh rokat ini mana yang paling dijaga oleh Nabi mana yang paling dijaga oleh Nabi yakni sholat dua rokaat sebelum fajar dua rokaat sebelum fajar Dipahami sampai di sini kenapa demikian dikarenakan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha rakaat yakni pertama al fajri khairu minad dunya wa ma fiha dua rokaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat sebelum sholat subuh. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya pahala tersebut dilimpahkan, di, Allah berikan di dunia, tentu tidak ada orang yang tidak sholat. know, Namun itulah keutamaan dan keutamaan apa namanya para orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang Baik, pahala diraih di mana? Nanti di akhirat secara penuh dan utuh. Sehingga Allah sifatkan orang munafik dalam surat At-Taubah. Dalam surat munafik sifat orang munafik dalam surat At-Taubah ayat 42 kalau tidak salah Allah taala berfirman kana safaron qasid kana haddan qariban wa safaron qasida kalaulah seandainya bagian Janji yang Allah berikan itu akan diraih dengan dekat. Dan perjalanannya tidak jauh di dunia, namun kenapa harus nunggu mati? Maka ba'uk mereka akan bersegera mengikuti engkau. Namun ternyata pahala tersebut dirasakan secara utuh di akhirat. Kalau anda sudah mati, ya. sehingga mereka apa? Ba'udat alaihi musyukoh, terasa jauh dan berat. lainilah inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa dua rokat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu kata Aisyah, matarokan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi safari wal hadar. Nabi tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan sedang di rumahnya atau dengan keadaan safar perjalanan jauh. Dijaga oleh beliau. Di mana terangkan fukoha orang kalau safar musafir kita bepergian jauh ada rukhsah rukhsah untuk mengkosor sholat yang empat menjadi dua rakaat. Dikarenakan yang wajib saja dia tinggal dia ringkas, dengan demikian yang sunnah lebih berhak, lebih pantas untuk ditinggalkan. Kenapa? Kalaulah dia harus melakukan sholat sunnah, tentu yang wajib lebih pantas untuk disempurnakan. Karena melakukan yang wajib lebih utama dan pahalanya lebih besar daripada melakukan yang sunnah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar meninggalkan sholat sunnah rawatib yang lainnya, namun sholat qobliyah subuh tidak pernah ditinggalkan. Menunjukkan ini yang paling penting dan yang paling diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham gini? gini? Nah, sudah. Sekarang muncul pertanyaan. Kalau begitu lebih baik saya yang penting sholat dua rokat sebelum subuh duhur asar mbuh. Hah? Begitu atau bagaimana? Hah? Karena lebih baik daripada dunia sei sisinya. Kalau sholat duhur asar kan nggak disebutkan, iya apa tidak? Itu sikap itu benar atau salah? Loh kenapa salah? Jawabannya Allah melihat yang wajib dulu. Kalau yang wajib engkau tinggalkan yang sunnah tidak ada nilai. Ya, yang sunnah tidak ada nih nilai. Sehingga salah orang yang mementingkan sholat tahajud, sholat duha dan seterusnya Sholat ini dan itu namun dia mengabaikan perkara yang wajib Sholat fardu lima waktu Nah, ini harus diperhatikan ini Banyak orang demikian semangat sholat, semangat sholat ya Sholat fardu nggak pernah kelihatan di masjid ya Tidak pernah kelihatan berjamaah Di rumah juga diberitakan nggak sholat, na'udzubillah namun kalau sholat sunnah, oh kalau sholat sunnah ini, ini, ini, ini, ini. Kenapa Allah sebutkan pahala dengan sholat sunnah? Karena itulah dorongan. Supaya orang tidak menyepelekan. Adapun sholat fardu tidak sebutkan kutamanya karena sudah jelas itu Allah wajibkan pasti adalah lebih besar paha, pahalanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi itulah demikian fikih yang harus kita pahami. Nah, barakallahu fikum. Seandainya misalnya ya nafkah anak istri wajib tidak? Berarti lebih utama mana dengan sodakoh banyak dengan nafkah anak istri? Hah? Berikan nafkah anak istri gak dipuji manusia, ya. Namun kalau sodakoh banyak dipuji manusia. Ya. Allah berikan sebutkan janji-janjinya ini ini ini ini nafkah anak istri ya anda. Ya apa tidak? Ya paling-paling malah disebutkan di dalam hadis yang namanya istri diberi nafkah setahun penuh, kadang sehari saja lupa mengatakan pancen orang tahu ngewehi apa-apa. Nah, ya. iya apa enggak? Wanita seperti itu kadang kala. Nah, nah ini bagaimana? Maka tetaplah yang wajib lebih afdol. Sehingga salah mereka orang yang berdalih dakwah-dakwah meninggalkan anak istrinya tanpa diberikan nafkah. Maka ini bukanlah dakwah yang benar bukan dakwah yang didasari dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyiral muslimin rahimanullah. Ini tadi tentang sholat sunnah rawat, rawatib. Masyiral muslimin rahimani warahmatullah. Dan sholat rawatib yang paling dipentingkan apa? Sholat qabliyah subuh. Sholat qabliyah subuh, subuh. Itu sholat sunnah rawatib. Mungkin muncul pertanyaan kita kenapkan jam 7 insyaallah. Bagaimana tadi sholat asar ada enggak disebutkan? bukan berarti tidak ada sholat di dalamnya. Sepuluh rokaat tadi itulah yang disebut rawatib yang muakkadah, yang ditekankan. Namun dalam konteks hadis yang umum datang dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasannya rahimallahu mra'an sholla al asri arba'an. Allah merahmati orang yang mau melakukan sholat sebelum asar empat rakaat. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda demikian. Berarti menunjukkan ada di sana sholat sunnah, namun tidak ditekankan. Nah, adapun ba'dal asar itu waktu yang terlarang. Rasulullah melarang naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an nusalliya ba'dal asri hatta taghruba syamsu Wa an nusalliya ba'dal fajri hatta antatlu asyamsu. Rasulullah melarang kita sholat yang berkaitan dengan sholat sunnah apa namanya bada asar tadi, yaitu sholat rawatib setelah asar sampai dengan terbenam matahari baru ada sholat sunnah yaitu qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib. Dan Rasulullah melarang kita dari sholat ba'diyah subuh tidak ada sampai dengan terbena eh, sampai dengan terbit mata matahari. Kalau sudah terbit matahari baru ada sholat sunnah namanya duha yang dikenal sholat isyrok. Nah, ini barakallahu fikum. Ini demikian. Adapun sebelum maghrib, apakah ada sunnah di sana? Ada. Datang hadis Rasulullah SAW menganjurkan sholli qoblal maghrib Sholli qoblal maghrib, sholli qoblal maghrib liman sya'a. Kata beliau, Sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholat sunnahlah sebelum maghrib, namun diakhiri liman sya'a, bagi siapa yang menginginkan. ah, maka di sini boleh melakukan sholat qabliyah maghrib. Bagaimana qabliyah isya? Maka di sana boleh, jawabannya boleh karena Rasul mengatakan ma bainal adzanaini sholatun. Di antara dua adzan ada waktu untuk sholat, kesempatan untuk sholat yaitu sholat apa? Sholat sunnah antara adzan dan ikoh iqamah. Berarti di sini telah lewat tentang penjelasan sholat sunnah rawatib hanya saja yang paling ditekankan 10 rokaat dan lebih utama 12 rokaat itu cara menggabungkan hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan bermanfaat dan marilah kita jaga barakallahu fikum Eh, Solat-solat sunnah ini ataupun amalan soleh seluruhnya Dan marilah kita bersegera melakukan amal kebaikan Sebelum datang kematian yang datangnya sekonyong-konyong Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada diri kita Keluarga kita, kaum muslimin Dan negeri yang kita berada padanya Mudah-mudahan Allah tidaklah menimpakan bencana dengan sebab Perbuatan orang-orang dolim di antara kita semua dan mudah Allah segera memberikan jalan taubat dan pintu taubat